dunia akhirat amin Allahumma amin Bapak-bapak ma'asyiral muslimin rahimakumullah mungkin dalam kesempatan ini tentu banyak hal yang harus kita harus kula aturake ngemuti bulan-bulan yang kita ada sekarang ini banyak peristiwa-peristiwa penting kemarin kita merayakan 17 Agustus di mana hari tersebut adalah hari Allah memberikan fadal bahkan rahmat sekaligus kepada kita umat yang ada di Indonesia ini berupa kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bahkan di bulan ini banyak teman-teman kita yang akan menuju kepada tempat-tempat yang penuh dengan pelajaran baik itu secara lohir maupun batin yang dimaksud adalah tempat-tempat yang dikunjungi oleh orang-orang yang menjalankan ibadah haji yang memang tempat-tempat di sana itu adalah tempat yang menjadi sabab kenapa orang-orang haji itu diundang ke sana. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu fi lahum. Untuk menyaksikan. Jadi manusia diundang untuk haji itu untuk menyaksikan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Kalau mereka telah menyaksikan hal-hal yang dimaksudkan Allah bagi seluruh jamaah haji untuk melihat hal tersebut, insya Allah di kemudian hari sepulang mereka daripada haji akan membawa cahaya-cahaya iman yang semakin kuat, yang dimana mereka akan memberikan pula keberkahan dari cahaya-cahaya imaniah tadi kepada saudaranya, kepada tetangganya, bahkan kepada masyarakat secara umumnya. Apalagi para orang-orang haji, orang-orang yang umroh disebut sebagai wafdullahi ta'ala, tamu kehormatan Allah, delegasi khusus yang dipanggil oleh Allah. Yang tentunya Allah akan memberikan pinten-pinten kesainan bukan untuk pribadi orang tersebut tapi untuk sekalian orang-orang yang memiliki hubungan kepada yang haji tadi. Lah untuk itu kula badhe ngaturaken setunggal ayat di mana ayat ini insya Allah akan kami upayakan untuk membahas sekian peristiwa yang ada di mana kita di bulan kita ada sekarang ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten teng Quran, kula yakin ayat niki sampun dosami apal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuh, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini bermula dari kalau kalian mencintai Allah. Maka buktinya harus kalian buktikan berupa mengikutiku, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dua hal itu telah benar-benar ada pada diri kita, pada diri seseorang, yaitu mencintai Allah begitu pula mengikuti Rasulullah maka yang diberikan bukan niki istilahnya basa ini mboten baen bain niki. Perkawis yang sangat besar nilainya yaitu yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian sekalian. Menawi wonten teng kitab Al-Umdah fi Syarhil Burdah itu di situ ada sambutan dari Ad-da'i ilallah Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Di situ dipendhawuhake bahwa kabejanane manusa niku nggih eh, kula wangsuli manusa diarani bejo. Iku pasti ada yang namanya nilai yang paling pokok diarani bejo iku nek wis piye to? Nah, pastinya harus harus ada pembahasan seperti itu. Lah beliau mengatakan diarani bejo niku nek wis dicintai Gusti Allah. Jadi Mepet rasa teng batin kula lan jenengan niku kudu ditarik kesimpulan ke sana. Jadi sing jenenge bejo minas suada minal muflihin itu ranking sing paling mentok yang kita harus ada di dalam pemikiran itu adalah jika seseorang sudah dicintai Allah itu wis mentok-mentoknya cita-cita lah niki biar kita niku jangan sampai salah paham tentang makna kebejonan niku ada orang beruntung bejo dikatakan muflih dikatakan suada wong sing Sukses adalah orang yang ekonominya, orang yang ilmunya, oh, mboten niku. Tapi pencapaian dari kata beruntung, bejo adalah manakala dia sudah mencapai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan yang luar biasa itu sarananya sudah disampaikan. Yang pertama adalah tuhibbunallah. Kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lah nek pun niki nek bab mencintai Allah perlu dibahas. Karena kula yakin mboten kula nering jenengan mboten. Kula yakin kepada umumnya manusia kecuali yang hadir di sini ngono mawon lah kula kula paringi mustasnayat nek sing teng mriki mbon wis cinta ring Allah nemen masyaallah wis terkenal lah salat masjid ting salat masjid ting eh salat subuh teng masjid cegaf niku nganti tekan jaba sandale nggih masyaallah alhamdulillah itu sudah terkenal sampai mancanegara niku mbuh mancanegarane pundi mungkin ya kota Plesungan niku terkenal. Kalau kita ditanya, niki pertanyaan yang mendasar. Kita sering mengatakan cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah. Bagaimana cara mencintai Allah? Nah, jawaban yang sederhana semestinya kulolan panjenengan niki janjane untuk mencintai Allah itu sebenarnya nek diomongke itu sangat mudah tapi karena pola pikir kita niku katah sing ketutupan sesuatu maka untuk mencintai Allah itu goro-goro tutup itu loh menjadi sangat sulit. Nah, kerangka berpikirnya biar mudah, kalau tak ngatur ke setunggal pinter-pinter masalah, pinter-pinter contoh. Yang pertama, kalau saat ini saya ditanya, hati saya itu mengenal cinta itu kepada siapa tuh? Yang paling mudah tampak adalah cinta saya kepada ibu saya nah itu mungkin sih niki kenal niki sih mungkin ben kenal cinta ring Gusti Allah ngota ate ngota ate rasane dewi saya disuruh cinta Allah cinta tuh bagaimana ya oh aku dewi rasa cinta iku karo wong tuwa. Wah, rasakno rin, monggo dirasakno nasi, Jenengan kali kula niku nek ditangleti, cinta ndak kepada orang tua? Cinta terutama kepada ibu kita yang memang untuk ibu kita harus lebih karena kanjeng Nabi pun meng mengajarkan kita untuk hormat kita cinta kita kepada ibu itu tiga kali baru setelah itu bapak nah pertanyaannya mudah nek urusan cinta ring wong tua Pak Dolah sampean kok cinta tuh karo bapak ibu sampean loyo ya cinta kenapa kok bisa cinta karena saya memandang betapa belas kasih orang tua saya kepada pribadi kami panjenengan pun pasti memiliki penilaian seperti itu dengan macam-macam penyaksian anda kepada orang tua panjenengan dimulai ketika kita masih kecil bagaimana orang tua nopo tiang sepuh kulolan panjenengan ya Allah mencari nafkah yang ibu bagaimana melahirkan kita bagaimana menyusui kita bagaimana merawat kita sampai-sampai ketika tiap malam kita ngangen-ngangen setiap bayi nengek mesti seorang ibu itu sudah siap kalau dulu tidak ada pempes untuk ngek itu berapa kali ngek? Lalu berapa kali ganti popok? Tidak ada orang tua kok. Es ben kono arep be napa sisan napa nganti ting kemprot ting klemprot ting ngendi wis jarno wae tak tinggali turu tidak ada. Mesti wong tuwa niku duwe welas asih yang luar biasa. Contoh kecil mawon lah. Maaf, kalau mungkin cerita pribadi itu dianggap tidak patut tapi karena saking cintana saya kepada ibu kula ya umpama ora patut ya ora pateken ngono mawon nah, ibu kula niku sebelum subuh bayangke mungkin ibu jenengan ya luweh daripada ibu saya sudah siap-siap di dapur menanak nasi dibarengi dengan umbah-umbah sing kamar mandi umbah-umbah tilik bageni tilik geni umbah-umbah umbah-umbah tilik geni ngoten niku terus sampai selesai mantun subuhan rampung siap-siap mau pergi kerja maklum wong namine tiang dusut. untuk pergi kerja masakan yang baru dimasak itu beliau tidak berani mengambilnya biar itu nanti yang mangan anak-anak esek kanggo sekolah benanget, anget ben nek sekolah ngurang ngontak ngantuk Beliau pergi kerja yang dimakan adalah nasi sisanya tadi malam. Sepulang dari kerja sudah membawa barang-barang dari pasar untuk nanti sampai rumah dimasak. Di tengah beliau masak yang dimakan adalah sisa yang dari pagi. Nek ke ngoten niku tok. Ya Allah. Pun Jadi Dadi anak niku ora mungkin muni ora cinta ring wong tuwa niku ora mungkin. Contoh kecil yang agak unik. Nek mantun sangking pengajian, ibu kula niku beto roti, kerupuk, pisang. Oh, ini iya, namine tiyang desa nggih. Niku dugi ngomah, dugi griya niku langsung dipotong-potong. pisangnya, dipotong telu, kerupuke dibagi telu, rotine dibagi telu. Sebab kula kali adik-adik kula jumlahe tiga. Waktu kula tanglet, lan jenengan pundi, Bu? Jawabanipun aku wis nang jalannya ya durung asli niku. Mangkane ibu-ibu niku nek pengajian mesti nggawa tas. Sebabnya napa nggih wadah snack niku wong perhatiin. Beda nek bapak-bapak masih yo ditaringi snack ana plastike yo entekno nggon wis ngono mawon niku. Ku bapak-bapak ngen kula ketularan keng mriki ngono mawon lah ora angel-angel. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, kalau kita ditanya cinta ndak karo ibu? Cinta. Cinta tidak kepada istri? Oh, nek bab cinta pada istri alasannya ada dua. Yang pertama karena dohirnya, karena relatif makna dohir itu tadi jenengan sakit bayang ke dewi-dewi karena yamilul qalb ila makna jamal. Karena yang namanya hati itu selalu condong kepada yang indah. Dan keindahan dohir itu pula yang terperlu kita acungkan jempol karena itulah yang menarik perhatian kita untuk istri kita. Yang kedua karena akhlaknya. Apalagi kalau akhlaknya itu mahmudah. Akhlaknya itu terpuji sebagai wanita yang solihah. Yang disebutkan ghinahal hal bikismatillah. Di di mana wanita solihah itu memiliki kekayaan yang bernama nerimo eng pandum. Khuliyuhas sakhawah bima tamlik. Memiliki hiasan pada diri wanita tersebut yang bernama lomo terhadap apa yang dimilikinya. Kalau wanita memiliki dua sifat itu, oh masya Allah, suami pasti akan tambah tresnone kepada istri tersebut. Pulang dari pasar suami mumet orang gol duit, manyun istilah bahasa Arab itu, manyun berarti. Alam beu wal irungu minal ngatupi. Oh, orang sah dipraktek no, ya. Goro-goro mulai kerjaan orang gue duit. Tapi sesampainya di rumah ketika istri itu memiliki zina hal kona'ah tadi. Dihampirilah suami tadi. Mas, ingkana hammuka fi mas'alatil akhirah fatubalaka. Fa ingkana fi mas'alatid dunya falam nukallifka. Mas, nek sing sampean sedih mulai songko pasar iku bab akhirat bejo Mas bejo sampean tapi nek sampean mikir orang gue duit ah ojo khawatir istrimu ini anak-anakmu ora pernah nyuwun sesuatu di atas sing sampean mampu Mas dino niki sampean orang gue duit ora iso tuku beras ora apa-apa paling yo minggat ngono mawon lah mboten guyon niku nek niku tambahan ben orang mantuk lho Wes pokoknya jenengan aja khawatir mas. Wes kalau mau berangkat kerja suami diingatkan. Iya kawakas bal haram. Fanah nunas biru bilju. Wahai suamiku. Kalau kamu mau berangkat kerja silahkan. Tolong saya pesen ya mas. tulung. Ojo nganti jenengan beto rizki sing haram. Sebab aku istrimu kuat untuk lapar dan dahaga. Bapak, tapi wala nasbiru binar. Kami tidak sabar untuk masuk neraka. Kula mboten kuat, Mas. Kira-kira nek ana wong tiang estri ngoten niku, masyaallah. Sing lanang tambah cinta napa mboten niki kita kita. Wis ora trimo cinta wis pokoke. Ngeti apa ae ketok bojone. Wah, ngeti napa jam ketok sumini bojone ningali ngombe iki lho arep diombe no ketok garwane Allah ningali napa mawon ketok garwane karena jin jin cinta dua contoh ini saya tambahkan satu lagi tentang cinta yang kita kenal kita akrab di hati kita apa itu cinta kepada anak-anak kita nek bab niku alasane fitrah doruriyah wis ora iso ditawar malih sing jenenge tiang sepuh niku mesti cinta ring anak alasanipun sembarang wonten wah karena itu darah dagingnya karena itu adalah wis apa menapa melih nek ngerti bahwa anak niku memang tujuane wong nikah Sebab karena kita punya anak, kita nanti diistilahkan iman Ghazali wong nek arep nikah niku niate talabut tabarruk min napa Talabut tabarruk luru berkah songko dungone anak sing soleh Apalagi melihat bahwa anak itu adalah keturunan yang akan meneruskan agama yang diturunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wis alasan dohir, alasan batin, wis ditambah secara dohiri anak ini ku lucu, nyeneng ke, tambah gede, tambah pinter, tambah solehe, tambah solihai. Wis titik. Semua pasti cinta kepada anak. Di mana letak kita mencintai Allah? Kenapa hanya itu-itu saja yang ada di hati kita? Mana bagian cinta Allah kita? Takrifnya bagaimana? Pengertiannya bagaimana? Kesadaran hati kita seperti secepat kita bisa menjawab. Apakah Anda cinta kepada ibu? Cinta. Kenapa? Bisa jawab. Apakah Anda cinta kepada anak? Cinta. Kenapa? Bisa menjawab. Tapi kalau ditanya, apakah ada bagian di hatimu mencintai Allah? Pasti bingung jawabnya rumongsone kenapa kok sebab ketutup tresnane ring wong tuwa ring anak ring garwa ring bondo ring donya ring ring ring sak masing-masinge ring di situ saya artikan itulah tutup cinta kita kepada Allah yang sesungguhnya semua yang kita cintai itu tidak ada alasan kita mencintai mereka kenapa kita mencintai orang tua, sebenarnya tidak ada alasan untuk mencintai itu. Loh, kok tidak ada pak? Dia beliau kan sepenuh dengan kasih sayang. Istri saya penuh dengan kesolehan, anak saya juga begitu begini. Hei, sing gawe sopo? Yang membuat kasih sayang ibumu itu sopo? Sing dadekno istrimu solihah itu siapa? yang melihat, Anda melihat pegunungan yang indah, lautan yang indah, yang serba indah, lalu kamu kagum, kamu mencintainya, kamu kangen di setiap hari libur kamu ke sana, kamu hambur-hamburkan uang untuk itu. Pertanyaannya, sopo sing gawe? Arek balik ngono kita menemukan makna mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Jadi nek ditangleti, kenapa sampean kudu cinta karo Allah? Lah iya kok piye? Karena setiap makna cinta yang tertanam, yang kan saya kenal dari mulai cinta pada manusia, cinta kepada makhluk selain manusia, semua ini, itu semua yang buat Allah. Nek aku dini sego goreng enak, mosok sing tak lus-lus sego gorenge ya emas eh, sego gorenge eh. reng-reng lo ngundang sego goreng karo reng-reng reng enak eh. reng-reng mosok ya ngoten ya mesti tidak itu semua menunjukkan bahwa kita perlu bertanya siapa yang membuat sego goreng niki kita perlu bertemu kepada dia lalu kita berterima kasih. Martul nuwun sego gorengnya enak tenan. Karena sego goreng itu tidak bisa muncul dengan sendirinya. Sehingga kalau kita meletakkan cinta kepada sego goreng itu salah. Karena dia tidak terbentuk pada dirinya sendiri untuk kita. Tapi ada yang membuat, ada yang memberikannya kepada kita bahkan yang membuat sego goreng itu ada yang membuat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu pertama, kalih dinom. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, betul saya izin-izin. Alhamdulillah. Niki yo ngono. Susune kok enak yo. Lah yo enak wong gratis ora enak yo piye to. Lah ning yo kok kudu susune di enak esune susu enak loh ndak ini ku kalau anda menyukainya itu berarti bukan menyukai susu nih, tapi yang membuat ma'asyiral muslimin rahimakumullah terlebih daripada itu di dalam kitab Ihya tentang makna kalimat tayyiz syahadah Al-Imam Ghazali menyebutkan menuso didamel kula wangsuli menuso didamel niki kula tak mencoba mengisi tentang nutrisi bab cinta tadi menuso dibuat itu izharon likudratihi ta'ala sebagai sarana untuk menunjukkan betapa maha kuasanya Allah kalau kita sadar Allah itu maha kuasa maha kaya maha segala galanya Lalu kita ini dijadikan sebagai produk untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah. Kalau kita sadar, tentu kita mendapat sebuah kenyataan bahwa oh aku ini diwujudkan, ini dipilih jebule. Saya ini benar-benar diajeni karo Gusti Allah. Podo-podo dikersake Allah, podo-podo dadi makhluke Allah. Kok ora cukup makhluk sing ora ndek nyawa, ora akal. Kok ora digawe binatang kita? Kok kita ini dibuat sebagai manusia yang diistilahkan laqad khalaqnal insan fi ahsani tagwib. Yang diistilahkan laqad karramna bani Adam bahwa kita bukan hanya diciptakan tapi diciptakan dengan ahsani takwim kita bukan hanya diciptakan tapi telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala wis didamel didamel khusus mantun niku dimulyakno kali Gusti Allah dengan makna kemuliaan yang Allah ketahui yang tentu kula jenengan kudune mahami bahwa makna kemuliaan itu bukan mulia menurut menuso Mulia mungguh Gusti Allah Subhanahu wa taala ditambah dengan pengertian yang kedua tadi tentu manah kula jenenganku tambah kudune tambah marem karo Gusti Allah ya Allah matur nuwun ah, Nggih padha-padha kula niki makhluke jenengan kok nggih jenengan kersa ndamel kula niki lho dadi manusa. Nek bodoh-bodoh amit sewu mimma immahin bahwa produk awalnya itu dari air yang meng, yang hina, yang ino, sing jijikno. Podo-podo ngono kok yo ya aku ora dadi kambing, kok ora dadi menjangan. Podo-podo produke mimma immahin kok yo ya dadi menuso. Untuk perangkat menuso diwujudkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai pemegang rahmatan lil alamin. Kita dikasih perangkat bernama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau adalah istilahnya saat niki moho bahasa keren representatif dari wujudnya Allah hawin liwasfil kamalil mutlak wal husni tami wazain dibuat karena ingin menunjukkan maha indahnya yang membuat indah tadi Nek jenengan sakit ngangen-ngangen ngotot niku kula yakin nutrisi cinta kita kepada Allah akan bertambah ya Allah martunun jenengan kok nggih milih loh jenengan kok nggih ngersakake kula. Apa meneh ditambah merasa bahwa kita ini padha-padha manusa kok ya duwe iman. Kok nggih duwe Islam, kok nggih gadah keyakinan, makrifat ring Gusti Allah sehingga walaupun kita manusia ning derajate tidak di bawah hewan. Karena Rasulullah mengatakan innal qiradata wal khanazira la'aqalu indallahi mimman asahu. Sesungguhnya kera itu lebih berakal dibandingkan menuso, tapi senengane maksiat sebab tidak punya iman. Kalau kita sadar kita termasuk diwujudkan, dibuat manusia, dibuat di situ perangkat yang menyelamatkan berupa agama yang diperjuangkan Rasulullah seperti itu. Lalu kita bisa beriman sehingga derajat yang namanya makam insaniah kita tidak di bawah derajatnya kera tadi. Karena kita memiliki sarana untuk memilih, nopo memilih at-tafriq bainal haq wal batil. Mana yang hak, mana yang batil. Kita punya seperti itu. Sehingga kita niku sakit luweh mulya timbang hewan apapun di muka bumi ini. Marem napa boten? Marem. Ora usah dijawab suarane rapati apik. Dadi sangger meneng ngono Alhamdulillah. Cuman kula nggih dadi manusa nggih tetep kula badhe ngaturke sifate manusa, basariah napa? Nggih, Pak. Nek sampeyan cerita ngoten niku wau kula nggih kadose nggih tambah cinta karo Gusti Allah. Tapi kadang kala cinta kula niku kok rasane kadang niku menjadi berkurang, ana gondueng ngono lho, Pak. Sakitnya tuh di sini. Lho kok sakit ngono? Iya nek kula ngelingi kula niku digawe dadi manusa, diparingi perangkat akal sehat, iso dadi iman, iso Islam, dadi umat Kanjeng Nabi. Wis, oke, okay, samikna, kami cinta kepada Allah. Tapi kadang grundel. Oh padha-padha digawe mbok ya utange aja akeh-akeh to Gusti. Ya Allah. Kula niku kadang arep cinta los karo Gusti Allah tapi ketutup utang niku lho, Pak ketutup utang, bojo kula rada rapati waras, anak kula rada ora pati genah, omah kula elek, uripe kula ngenes, kadang aduh, grundelnya itu di situ sehingga seolah-olah kula niku arep cinta ring Allah niku jeh rada ana al grundelu al grundelet niku. Untuk itu saya badhe ngaturke sebuah otak-otak otak-otak napa bahasane? otak e rasa nek yai kula nek bahasakno ngeten dadi wong ku mbok ya kalah karo pari Sambil nanti semar pari nggih pari pari niku diwujud ke Allah mentoknya pari itu menjadi makhluk yang paling berharga dari al adalah asego nasi gitu iku mentoke produk sing jenenge pari dari pari menuju nasi atau sego tadi Allah memberi aturan main yang bernama sunnatullahi ta'ala aturan main untuk pari mari kita belajar berapa bulan harus di pene di bawah matahari di dalam nopo di dalam sawah iku umpama pari iso ngomong pari yo ngomong ala. kok aku digawe pari yo ala ala. pari ku nek panas yo ngene iki ora iso mlayu kena sengenge jam 12 awan panas ngono malah petani ini ningali wah alhamdulillah panas gitu cepet garing gitu ya, lu malah ngono enaknya jadi pari ini kung konek dipanen wah disunggi dioingklik nek bahasa gen kula niku diingklik disunggi nek dhuwur sirah dimulyakno dadi parin. Wo, tekad ngomah banteng meneh. buah mantun niku didos dikeplak-keplake ben iso ucul saka damine. Powak-powak iku umpama pari iso ngomong, ngeludul ngono bacane. Mun bar dikeplak sunnatullah yang lain bagaimana? Diselep. Ya Allah. Angele dadi pari mantun diselep krasa enake niku nek mpun teng ngarepe pedagang Allah dipuji dipuja ke sana kemari Yusutini badhe tumbas ngomong ya Allah berasa ayu-ayu hm. regane pira iki yo dawu-dawu putih-putih ayune awek dingene iku pari krasane enak niku iku tok Kare mengke nek tekan ya diuplek-uplek karo banyu dibelai-belai mesra. Goro-goro niku arep dipesusi, arep dimasak. Mantun niku apa? Sunatullah untuk pari. Untuk menjadi makhluk terba yang patut dibanggakan bernama menasi. Apa? Digodok sak matenge. Ditutup rapat. Aja meneh niki wong medit godok, modele magic ben banyune ra ono sing metu blas ngono karepe niki Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad lah jadilah produk ablak daripada alpariu adalah nasi itu tadi bagaimana manusia manusia itu dinanti Allah di surga kumpul kali Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Disiapkan bidadari 70 lebih. Huril ain. Ditempatkan fil kusur di tempat yang seperti rumah-rumah panggung. Di depannya penuh dengan buah-buahan yang seluruhnya itu sangat menyenangkan hati ending dari padi dimakan masuknya nanti tetap nong WC maaf menuso endingnya eh Allah disiapi widodari ken ngladeni sak remuke Allahumma sholli Muhammad lu ngono kok iso kalah karo pari Subuh digugah kok alah angele dadi wong subuhan kon tangi ya Allah. Parine ngomong, "Ah, isin ah aku dadi pari." Aku dipeme nok tengah sawah, kademen kepanasan. Ya wis ngene iki bektiku dadi pari. Menusa niku dingai masalah sithik sing janjane masalah itu janjane ya ora kok salahe Gusti Allah. Wa ma kana Allahu yuridu dzulman lil ibad. Ora kok Allah karep ndolimi ora. Tapi sebabnya nopo kesalahane manusia dhewe. Lah wong arep didadekno makhluk yang dibanggakan di surga, kok kakian reget, baunya busuk, rasane ragena, disawang ora nyenengke, ya diuplek-uplek ra. Dibuang kebusukannya dibuang kejelekannya sebagai apa? Sebagai makna kepatutan kue iki arep manggon nok surga. Nek penuh dengan kebusukan dosa, penuh dengan zulmahnya kesalahan. Ya mosok patut kue manggon nok surga to kan? kan kan ngoten biasanya. Sehingga sesungguhnya kalau kita ditanya, Anda tetap mencintai Allah walaupun susah, tetap dan wajib. Kenapa? Karena sesungguhnya itu adalah bagian dari sunnatullah ta'ala untuk memuliakan kami kami harap dipatutno jadi makhluk sing bareng karo Rasulullah nang surga dadi yo patut rene nang donya niki ana model kaya ngene ya ana susah ya kon riyadho wong elek-eleke wong jenenge wong susah Kang ndadekna awak dhewe niku butuh ring Allah lah butuh ring Allah itu lho kesaenan Allah sholli ala Muhammad lah nek ngoten para hadirin kalau kita sedikit-sedikit sudah mengenal makna mencintai Allah bukan saja itu saja belum selesai perjalanan kita untuk menjadi yuhbibkumullah lalu nanti kita ditempatkan di surga Allah tapi fattabi'uni cintai Rasulullah untuk mengikutinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi alaihi wasallam lah nek pun bab ngeten niki para hadirin mengikuti Rasulullah niku mboten namung mengikuti tok nek wonten tiyang namung mengikuti tok maka itibaknya itu tidak akan tumbuh. Bahasa istilah istilahipun harus memiliki beberapa kriteria sebelum mengikuti Rasulullah. Yang pertama adalah harus ma'rifah dulu kepada Rasulullah. Ngenal rien kepada Rasulullah. Di mana makna makrifat itu adalah tafakkurul akli bil mahbub wa qalb Sing jenenge ngenal niku mikir-mikir yang mau kita cintai, lalu hasil mikir-mikir itu dirasake nang jero atine. Itu perangkat yang bernama makrifat kepada Rasulullah. Contoh umpamanya. Kanjeng Nabi niku lho. Nalika awal-awal berjuang, dirayu kali Abu Lahab, Abu Jahal sak nih e. eh, Hei, paman Abu Talib, Mbok tulung iku ponakanmu kon mandek ring ngaku-ngaku dadi rasul. Pengine apa? Nek pengin sugih, wis kono. Engko kabeh mas-masan sing ana nok Mekah tak tarike tak wehno kono. Rasulullah dirayu seperti itu melalui paman Abu Talib Rasulullah mengatakan wallahi la atruku hadzal amru hatta yuzhirahu Allah au ahlika dunahu yang sudah kita sering kita dengar dari para-para dai kita demi Allah paman aku tidak akan meninggalkan jalur dakwah ini di mana sebelum Allah memenangkan dakwah atau aku yang hancur di bawah bendera dakwah ini setelah dengan model tawaran menyenangkan, beleh kanjeng Nabi mboten purut. Menggunakan cara yang lain, yang super sadis. Dibuat sebuah perjanjian yang ditulis, yang diletakkan di atas Ka'bah. Bahwa seluruh orang Mekah tidak boleh membantu kanjeng Nabi Muhammad dan seluruh pengikutnya termasuk tidak boleh bertransaksi dagang kepada mereka. Dan itu dijalankan tiga tahun para hadirin. Ketika tiga tahun itu bisa kita bayangkan ada orang-orang dari luar Mekah membawa gandum, membawa bongso-bongso bahan makanan. Ditanya di tengah jalan oleh Abu Lahab, mau kemana kamu? Oh mau saya anu tawarkan ke itu ke katanya ke pengikut Muhammad begini begitu. jo. Lah terus gimana kok aja? Engko urusanku sing nuku. Lah ya ora. Wis ngene. Gawonen ring gene Muhammad lan pengikute, tapi berilah harga yang paling pentit sing kira-kira wonge ora gelem ora bakal iso do tuku. Ben lara rasa atine. Saestu gandum didol beto teng gene perkampungan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu ini gandum, gandum. Wah, anak-anak kecil dari mereka sudah, Bu, Pak, ada orang jual gandum, Bu, Pak. Wah, mengikuti orang tuanya, bapaknya yang keluar rumah untuk menghampiri orang yang mau menjual gandum tadi. Ditanya, gandum ya Pak? Iya, berapa satu kilo? 500 ribu. Hah? Yang mestinya 5 ribu, mpomo nih. Mestinya ini 5 ribu rupiah. Mosok harganya 500. Kalau mau beli ya gitu, kalau ndak ya ndak usah. Mendengar seperti itu anak-anaknya langsung merengek, "Pak, belilah gandum begini dan begitu." Dengan imannya mereka menjawab, "Jangan khawatir, Nak, ini hanyalah dunia. Innal aisha aishul akhirah." Urip sing sejati namung akhirat. Pulanglah mereka. Kita berpikir seperti ini, kita rasakan di dalam hati. Pulanglah mereka Tiga tahun seperti itu lalu dengan jahatnya Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, sudah kamu kasih tahu mereka harganya, sudah mereka ada yang beli, bisa beli, tidak ada. Bawa ke rumahku semua, saya yang akan membelinya. Ben ngerti rekasane anub karo Muhammad. Allahumma ala Muhammad. Setelah seperti itu tiga tahun para hadirin, tangisan jeritan anak-anak kecil ketika itu bisa kita rasakan. Kalau yang diboikot itu Solo, masih banyak godong-godong dedaunan yang bisa dikonsumsi. Anda bayangkan diboikot di Mekah. Yang notabene apa yang muncul dari tumbuhan di sana? Para sahabat dengan indahnya mengatakan pada waktu itu kami memakan pucuk-pucuk dedaunan. Bisakah kita merasakan daun apa yang dimakan? untuk dakwah kepada Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngangen-ngangen, kita ngroso kaya ngono iku perjuangan jenenge patut nek cintaku kepada Rasulullah harus melebihi dari cintaku kepada orang tua. Kenapa? Karena wong tuaku gor nglairno aku nok donya. Sedangkan kanjeng Nabi seperti iku rekasane. Sedangkan kanjeng Nabi bukan rekoso secara pribadinya. Nek gur pribadine mboten proso nopo-nopo. Tapi azizun alaihima anittum. Merasa berat terhadap apa yang memperberat umatnya. Kanjeng Nabi berat karena tidak makan sampai sekian waktunya. Tapi lebih berat kalau menyaksikan umatnya berat. Dan itu semua para hadirin kalau kita rasa, kita angen-angen, kita angen-angen, kita rasa akan menimbulkan asar di dalam ruhaniah kita. Itulah namanya mahabbah. Setelah mahabbah itu kita komplit, sitik-sitik kita miliki, maka al mahabbah mahabbatu dzauqun fil qalbi yahmilu sahibahu ba'da dzalika 'alal al ittiba. Yahmilu sahibahu ba'da dzalika 'alal al ittiba rasa sing manggon mapan ngoyop nok jerone batin kula jenengan lah yang menjadi dasar untuk kita tertarik mengikuti kepada yang kita cintai yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu dua menit kemudian Rasulullah dawuhke kalau kamu mencintai Allah ikutilah aku alasannya karena akulah orang yang paling tahu cara mencintai Allah. Nek kue melu aku, yo ya ngono carane cinta Allah sing sak bener yo ya ngono iku. Nek kue ngaku-ngaku cinta marang Allah, orang elu, ora mengikuti aku. Hmm, nonsense. Begitu pula makna cinta-cinta yang lain. Cinta kepada orang tua harus seperti Rasulullah mencintainya. Cinta kepada keluarga harus seperti Rasulullah mencintainya. Begitu pula cinta kepada tanah air kita. ajeng Nabi masuk ke kota Madinah lalu langsung berdoa Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina makkata au asad Ya Allah cintakanlah hatiku kepada Madinah di mana aku akan ada hidup di tempat ini seperti cintaku kepada kota kelahiranku Mekah au asyadda atau lebih dari cinta itu. Cinta Rasulullah kepada keluarga mungkin kata sing sudah dia nopo disampaikan para dai kita. Tapi bagaimana Rasulullah mencintai tanah airnya? mencintai kota Madinah. Kanjeng Nabi peduli kepada dunia pertanian, peduli pada perdagangan, peduli kepada ketahanan nasional, peduli kepada keamanan nasional, peduli kepada dunia dakwah di negara itu. Kepedulian ini seluruhnya Rasulullah peduli. Inilah cara mencintai. Cara mencintai beni kepada tempat negara yang kita tempati ini paling-paling ujung yang bisa saya sampaikan di antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengukir makna cinta kepada tanah air adalah berupaya agar generasi demi generasi yang ada di daerah beliau ada selalu dihuni oleh orang-orang yang soleh berkaitan dengan dawuhipun Allah wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi wa ahluha muslihun Kenapa Rasulullah sangat peduli untuk mensolehkan generasi di mana beliau hidup? Karena seluruhnya itu terkait dengan kalau mereka menjadi hamba yang soleh, maka tempat itu akan diselamatkan oleh Allah dari adab apapun. Maka yang paling dipedulikan adalah mental seperti yang kita idam-idamkan seperti yang dicita-citakan di setiap kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Seperti itulah maknanya. Kalau mereka menjadi bangunlah jiwanya, menjadi muslihun, menjadi soleh. Apa makna muslihun ayat? Ta'atil hukuk. Yaitu Anda bisa membayar hak membayar haknya Allah, haknya Rasulullah, haknya ahlu baiti Rasulillah, haknya ulama salihin, haknya tonggo, haknya dulur, haknya wong tua, haknya anak, haknya garwa, komplit. Tentu negara kita akan menjadi aman nyaman baldatun thayyibatun warobun ghafur. Cekap semantan yang sakit kula lagi. Mugi-mugi wonten manfaat lan barokahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.